Kembali kita lanjutkan uh, mengkaji kitab Syama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah at tirmidhi rahimallahu taala. Kita sampai pada hadis yang ke 64. Dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiallahu anhu beliau mengatakan, "Maraitu ahadan minan nasi, aku tidak pernah melihat satupun manusia asana yang lebih bagus fihulatin hamra memakai kain berwarna merah min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Rasulullah dan sungguh rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyentuh dekat dengan dua pundak beliau Ya, hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya, hadis yang ke-63. Ya, dan mahalus syahidnya kenapa hadis ini diletakkan di bab ini? Karena di sini ada kata-kata fi hullatin hamra menggunakan hullah menggunakan pakaian berwarna merah. Maka ini menunjukkan bahasanya di antara pakaian Nabi adalah pakaian berwarna merah. Namun yang dimaksud dengan pakaian merah ini adalah dua kain Yaman yang dipakai untuk atasan dan bawahan yang pada kain tersebut terdapat garis-garis merah dan garis-garis hitam. Artinya merahnya bukanlah merah yang polos. Kemudian hadis selanjutnya di yang ke-65 dari Abu Rimsah dan mengatakan aku melihat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam wa alaihi dan beliau memakai dua kain berwarna hijau. Yang dimaksud dengan ya, hadis ini di samping diatkan oleh Tirmidzi di sini di Syama'il juga dilihat oleh Tirmidzi di jami'nya demikian juga diatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Yang dimaksud dengan kain berwarna hijau, hijau di sini bukan hijau yang polos hijau. Namun hijau yang bersamanya terdapat garis-garis berupa dari warna yang lain. Kenapa kok bisa disebutkan demikian? Karena jika hijaunya adalah hijau yang murni hijau, lam yakun burdan, maka tidak disebut dengan kain burdan. Wa inna ma takunu mukhattatatan karena yang namanya burdun itu adalah kain yang bergaris-garis. Ya, kemudian dari uh, Qailah binti Makhramah beliau mengatakan aku melihat Nabi saw Alaihi Wasallam wa alaihi ashmalu dan beliau memakai ashmal semal kain yang sudah usang mulayata ini ini yaitu mulaah yaitu kain dua kain kanata faron yang keduanya itu dicelup dengan celupan yang disebut dengan za'faron atau terkena za'faron waqad nafadathu namun za'faron tersebut telah hilang warna za'faron itu telah hilang Ya, eh, hadis ini disamping diatkan oleh At-Tirmidzi di Syama'il juga diatkan oleh At-Tirmidzi di Jami' Waqa'a khata'un fi isnadil musannif huna sanad di sini di Sama'il itu mengalami kekeliruan yang bisa kita koreksi dari e, Jami' Tirmidzi karya musannif sendiri dan buku-buku hadis yang lain. Kalau di sini Tirmidzi mengatakan hadasana Abad ibn Humaid kalau hadasana Afan ibn Muslim kalau hadasana Abdullah ibn Hasan al-Ambari Anjadatayhi, Tuhaibah dan Ulaibah dari Qailah binti Makhramah. Nah, maka letak kelirunya ini adalah hadasana Abdullah ibn Hasan al-Ambari an jaddataihi dari dua neneknya Tuhaibah dan Ulaibah. Yang benar Hmm. yang benar waswab anjadatayh dari dua neneknya yaitu Duhaibah dan Sofia yang keduanya adalah putrinya Ulaibah. Kal uh, eh, Imam Tirmidzi rahimahullah taala di Jami' Tirmidzi mengatakan sanad yang ada di Jami' Tirmidzi hadasan Abdullah ibn Hasan annahu bahasanya Abdullah bin Hasan ini mendapatkan berita dari dua neneknya yaitu Sofia binti Ulaibah dan Duhaibah binti Ulaibah. Yang keduanya bercerita kalau mendapatkan hadis dari Qailah binti Makhamah. Ya, wa fil hadis kisatun tabilah <clears throat> dan hadis ini memiliki kisah yang panjang. Penjelasannya Nabi memakai asmal, asmal jamak dari samal. Semisal asbab jamak dari sabab. Asmal artinya asawab al-khaliq. Kain yang sudah usang. Mulayatain adalah bentuk dua dari mulaya. Mulaya adalah bentuk tazghir dari mula'ah. Wahia dan mula'ah tutlak digunakan, diberikan ala kulli saubin dalam pengertian semua kain la ba'duhu ila ba'din bi khaitin yang sebagiannya tidak digabungkan dengan yang lain dengan jahitan. Balkuluhu nasjun wahidun namun cuma satu tenunan. Kada demikian disebutkan dalam kitab Al-Qamus Al-Muhiq karya Fairus Al-Abadi. <clears throat> Maka mula'ah ya artinya satu kain panjang. Dua mula'ah ya ini dua kain panjang, satu untuk rida dan satu untuk izar. tabi faron artinya duhin nata diberi minyak dengan za'faron, diolesi za'faron. Namun kot nafadat suhu artinya nafadat al-asmalu kain yang sudah usang tersebut nafadat menghilangkan warna za'faron sehingga tidaklah tersisa bagi si za'faron kecuali e, sisa yang sedikit. E, dan perlu diketahui bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang laki-laki memakai kain yang kain tersebut dilumuri oleh za'faron atau waras e, nama tumbuhan dan nama uh, wangian Nah, apakah ini bertentangan adanya larangan laki-laki memakai kain terkena za'faron dengan hadis ini? Nabi pakai kain yang ada za'faronnya. jawabnya tidak bertentangan. Kenapa? Falam makanat al-asmaluhu naqad nafadat za'faron eh, hatta lam yabqalahu ila asarun yasirun labisahun nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kain usang ini telah menghilangkan, keusangannya telah menghilangkan za'faron yang ada sehingga tidak tersisa kecuali bekas yang sedikit. Nah ketika itu Nabi berkenan memakainya. Maka ini tidak bertentangan dengan hadis larangan laki-laki memakai kain yang terkena za'faron. Dan dalam ayat ini terdapat kisah yang panjang yang sebagiannya akan datang insya Allah Taala. rawah dan kisah dan kisah ini telah diriatkan secara lengkap. Ya, Bitamam ya lengkap dengan panjangnya oleh sebagian ulama. Di antaranya riat lengkapnya ada dalam riat At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Dan dalam kisah yang berkenaan dengan di sini terdapat banyak faedah Taif dan hal-hal yang menarik yang luar biasa. Kemudian hadis yang selanjutnya hadis yang ke-67 dari Ibnu Abbas dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alaikum bil bayadi minas thiyabi hendaklah kalian memakai kain berwarna putih hendaklah itu dipakai oleh orang-orang yang hidup di antara orang-orang yang masih hidup di antara kalian dan gunakanlah kain putih tersebut untuk kain kafan orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kalian. Fa innaha min khairi thiyabikum. Karena kain berwarna putih itu termasuk pakaian kalian yang terbaik. Penjelasannya. <clears throat> Eh, alaikum bil bayati minat artinya hendaklah kalian komitmen dengan kain berwarna putih dan antusias memakai kain berwarna putih. Maka dalam kalimat ini terdapat motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hasuhu dan hasungan dari Nabi untuk memakai kain berwarna putih dan pakaian yang berwarna putih afdalu min khairihi minal alwan lebih utama lebih afdal dibandingkan warna-warna yang lain. Baik yang polos ataupun yang bercorak atau bergaris-garis. Dan di antara sebab unggulnya kain berwarna putih dibandingkan kain-kain yang lain nanti akan ada sebabnya di hadis berikutnya. Di hadis selanjutnya hadis yang ke-68 di sana Nabi mengatakan fa innaha bahasanya kain yang berwarna putih itu athar lebih bersih wa atyab dan lebih wangi. Kemudian lial bisha ahya hukum dan seterusnya ini adalah motivasi bagi orang-orang yang masih hidup untuk memakai kain berwarna putih. roba dan Nabi memberi motivasi agar ya, orang orang yang telah meninggal orang yang meninggal dunia dikafani pakai kain berwarna putih. Dan Nabi kabarkan bahasanya kain berwarna putih itu adalah min khairi siyabina. telah termasuk pakaian kita yang terbaik. Yeah. Hal yang unik yang patut untuk kita perhatikan, kenapa hadis ini dimasukkan di bab ini? Bab ini menceritakan tentang pakaian yang Nabi pakai. Berarti kan harusnya menceritakan perbuatan Nabi. Kenapa dihadirkan ya, sabda Nabi? Ini karena babnya bab menceritakan tentang perbuatan Nabi. kenapa di sini dihadirkan kauli, eh, kaulihi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi? Apa hubungan eh, judul bab atau kemudian judul bab dengan keberadaan hadis ini? Jawabannya adalah di paragraf berikutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi untuk memakai kain berwarna putih. Yufidu annahu kana yalbasu dzalika. Maka itu menunjukkan kalau Nabi memakai kain berwarna putih. Ya, menunjukkan kalau Nabi itu memakai kain berwarna putih. Wahada wajuh syahid dan ini adalah alasan dibawakannya hadis ini diterjemah di judul bab di sini. Dan lebih tegasnya sebenarnya terdapat dalam hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Dhar radallahu anhu beliau mengatakan aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi saubun abyadu dalam keadaan Nabi memakai kain berwarna putih Ya, maka hadis ini diletakkan di bab ini dikarenakan ya, Imam Tirmidzi berkeyakinan bahwasannya Nabi bukan hanya memotivasi, menyemangati, ngompor-ngompori orang untuk memakai kain putih, namun Nabi tidak pernah pakai kain berwarna putih. Ya, maka diletakkannya hadis ini di bab ini dengan asumsi Nabi adalah seorang yang pertama kali mengamalkan motivasi yang beliau sampaikan, hal yang e, beliau sampaikan. Beliau menyemangati sahabat untuk memakai pakaian berwarna putih, maka ini menunjukkan bahasanya beliau juga suka berpakaian dengan warna putih. Dan pakaian berwarna putih itu tadi disampaikan satu hal yang dianjurkan sebagai kain kafan. Namun ini hukumnya anjuran mustahab dan bukan sebuah kewajiban. Maka dianjurkan kain kafan berwarna putih. Namun seandainya kain kafan tidak berwarna putih, ya, berwarna hijau atau yang lainnya, biru ataukah batik atau yang lainnya biar lebih menusantara. Nah, nah, maka secara hukum tidak mengapa. Ini secara hukum tidak mengapa karena ya, pilihan warna putih itu adalah uh, babnya adalah bab istihbab, bab anjuran dan bukan sebuah kewajiban. Ya, kemudian hadis selanjutnya dari Maimun ibn Abi Syabib dari Samurah bin Jundub. Dia mengatakan bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pakailah warna putih, kain warna putih fa innahu atahar wa atiyab karena dia lebih bersih dan lebih wangi. Wa kafinu fiha mautakum dan gunakan itu sebagai kain kafan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kalian. Hadis ini disamping diatkan oleh Tirmidzi di Sama'il juga diriatkan oleh al musanib yaitu Tirmidzi sendiri di jami'nya. Di jami' At-Tirmidzi. Iya. Eh, penjelasannya dalam hadis ini terdapat al-hasu motivasi dorongan untuk memakai kain berwarna putih seperti hadis sebelumnya. Cuma di sini terdapat faedah alasan kenapa kain berwarna putih lebih diunggulkan daripada warna yang lain. Nabi katakan alasannya fa nahafaknya adalah fa taklil yang menunjukkan alasan fa'innaha karena sehingga faknya terjemahnya itu karena ya, karena dia fak taklil bukan maka terjemahnya bukan maka tapi karena fa'innaha karena kain berwarna putih itu atahar wa atyab lebih bersih dan lebih wangi maka kain berwarna putih itu mengandung dua hal ini yaitu bersih dan yang kedua adalah wangi. Fahiyah maka kan berwarna putih itu tamtazu memiliki keunggulan. indah Indama salu ketika dicuci dengan uh, baunya yang wangi dan bersihnya serta kelihatan jernihnya. Wa idha wujida fiha dia dikatakan lebih bersih dibandingkan kain-kain yang lain. Kenapa? Idha wujida fiha syai'un minal wasakhi jika dijumpai pada kain berwarna putih itu sedikit saja kotoran, dohara mubasarotan langsung kelihatan. Langsung kelihatan sehingga bisa dikasih tindakan, segera dibersihkan. Sehingga dia lebih bersih daripada yang lain. Lain hanya dengan kain-kain yang warnanya yang lain. Fa'innaha maka kain-kain yang lain boleh jadi kotor dan tidak kelihatan kalau kotor. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih kain berwarna putih tuna gairihi. Eh, eh, Nabi memilih dan menyebut kain berwarna putih bukan warna yang lain dalam doa beliau, yaitu dalam doa istiftah. Nah, Nabi menyampaikan Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana kain yang putih dibersihkan dari kotoran. Kalau kain putih dibersihkan dari kotoran, betul-betul bersih dan eh, kotoran betul-betul hilang. Oleh karena itu orang-orang yang malas nyuci itu diantara strategi dan kiatnya adalah menyukai Eh, warna-warna yang cenderung gelap. Ya. Karena nanti kalau ada kotoran tidak terlihat. Ya. Dan Nabi menyukai warna yang putih sebaliknya. Supaya jika ada kotoran cepat terlihat, cepat terdeteksi, segera bisa dieksekusi, segera bisa ditindaklanjuti, dibersihkan. Ya, konsekuensinya harus rajin nyuci. Ya malas nyuci, ya jangan warna putih. Kemudian dari Safiyah binti Syaibah dari Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu pagi keluar dari rumah wa alaihi mirtun ya, dan beliau memakai mirtun ya, memakai kain ya, min sya'rin aswad dari sya'arin dari kulit aswad yang kainnya berwarna hitam. Di catatan kaki hadis ini juga dilihatkan oleh Tirmidzi di Jami' Tirmidzi, demikian juga dilihatkan oleh Muslim dalam sahihnya, dalam sahih Muslim redaksinya ada dijumpai kalimat mirtun murahhalun kain yang di sana ada gambar rohalnya, gambar pelana unta. Kata Nawawi ketika menjelaskan Sahih Muslim, wa amma kauluhu murahalun, adapun murahal, roknya di fathah, haknya juga di fathah. Dan inilah yang benar sebagaimana yang dilihatkan oleh jumhur ulama hadis. Dan harokat yang diberikan oleh al-mutqinun oleh orang-orang yang hafalannya tokcer. Ya, Al-Qadi ya, mungkin Qadi ayat menceritakan bahasanya sebagian ulama hadis meriwayatkan dan membaca hadis ini pakai jim sehingga bukan murahalun namun murajjalun. Nah, kalau murajjalun berarti artinya alaihi suwaru rijali di kain tersebut ada gambar orang. Maka yang benar adalah redaksi yang pertama yang merupakan cara baca jumhur muhadizin. Mirton halun bukan mirton murajjalun. jalun. Ya, wa maknahu sehingga maknanya adalah alaihi suratu rihalil ibili. Di kain tersebut terdapat gambar gambarnya adalah gambar pelana unta. Dan gambar pelana unta tentu tidak mengapa. Lain halnya dengan gambar orang. Wa inna mayahrumu yang haram itu kalau dalam pakaian itu terdapat gambar hewan. Kalau Al-Khattabi, Al-Khattabi al syafii beliau madhabnya Syafi'i mengatakan al-murhal alladhi fihi khututun. Bahasanya ya Mohal itu adalah kain yang ada garis-garisnya. Penjelasannya, data godatin, goda artinya pagi-pagi buta. Wa alaihi mirtun min sya'rin aswada, mirtun artinya kisahun tawilun wasi'un. Adalah satu kain, segi empat panjang, tawilun yang panjang, wasiun yang luas yang bisa dipakai untuk bersarung. Yang menjadi mahalu syahid eh, bahasanya di antara warna pakaian Nabi itu hitam. Maka Nabi memakai kain kain merah, kain putih, kain hijau, kain hitam. Maka Nabi punya banyak pilihan warna kain. Kemudian dari Urwah ibn Mughirah ibn Syu'bah dari ayahnya Mughirah bin Syu'bah sahabat Nabi, sehingga Nabi sallallahu Alaihi Wasallam eh, pernah memakai jubah Romawi yang sempit dua lengan, yang sempit dua lengan bajunya. Hadis ini juga diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dan diatkan oleh Al-Musannif yaitu At-Tirmidzi di jami'nya. Maka eh, Imam Tirmidzi rahimallahu taala menutup judul bab ini dengan hadis al murrah bin Syu'bah radhiallahu anhu bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah Romia nisbatan ila Rom penisbatan kepada Romawi ya, ya dinisbatkan kepada Romawi berarti karena dia adalah kain yang diimpor dari Romawi dan Romawi adalah negeri negara Nasrani maka hadis ini dalil bolehnya orang uh, yang memakai kain yang diproduksi oleh orang kafir. Baik kafir ahli kitab, demikian juga yang lain. Wal jubah dan jubah adalah naun nalibas adalah satu jenis kain yulbasu fokol komis yang dipakai setelah orangnya memakai komis. Kemudian dari kotal kumain sempit dua lengan bajunya. Kum itu adalah tempat untuk memasukkan tangan di pakaian. dan maka dengan hadis ini maka penulis yaitu Imam Tirmidzi rahimallahu taala anha menyelesaikan hadis eh, hadis-hadis yang berkenaan dengan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yulahadu bisa dilihat dari judul bab dan dari sela-sela hadis-hadis yang beragam alat sakoha yang dibawakan oleh penulis rahimallahu taala kita jumpai pelajaran tanawu'u libasin nabi variatifnya pakaian yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Pakaian Nabi bukan hanya izar dan rida. Nabi pakai izar dan rida dan itu pakaian yang paling familiar di masa Nabi. Paling memasyarakat di masyarakatnya Nabi. Nabi juga memakai kisah, kain segi empat panjang, memakai komis, dan macam-macam pakaian yang lain. Wahada mimma maka realita ini di antara perkara yang menjelaskan bahasanya annal amra fil libasi wasi'un. Bahasanya perkara model pakaian itu longgar dan hukum asal pakaian adalah halal selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu haram semacam jika untuk laki-laki ayakuna saubu misalnya pakaian untuk laki-laki itu musbil menjulur di bawah mata kaki atau pakaiannya adalah pakaian yang terik dan aneh-aneh alias pakaian suhra atau terbuat dari sutra polos dari sutra karena kalau bercampur maka bisa diperbolehkan asalkan non sutranya lebih banyak daripada sutra dan sutra yang haram adalah sutra alami ya, yang diproduksi oleh ulat sutra. Adapun uh, sutra sintetis maka hukum memakainya dipakai oleh laki-laki hukumnya makruh di antara alasannya adalah supaya orang tidak berburuk sangka kepada dirinya. Wah yang faham sutra, oh ini sutra. Ya, padahal itu bukan sutra alami namun sutra sintetis. Oleh karena itu seandainya mau dipakai, maka kata Sen semin di Sarah Riyadu Salihin, yakni e, sutra sintetis tadi dipakai sebagai daleman sehingga kemudian ditutup dengan dia kaos oblongnya sutra sintetis. Eh, eh, setelah itu baru pakai hem sehingga nggak kelihatan orang tidak berburuk sangka kepadanya karena alasan makrohnya uh, sutra sintetis pertimbangannya adalah untuk menghindari buruk sangka manusia. Sehingga kalau buruk sangka bisa ditutupi dengan itu cuma jadi pakaian daleman ya maka berarti tidak mengapa atau muasfar ya, maka di antara pakaian yang haram untuk laki-laki muasfar ya yaitu yang di e, diwenter dikasih warna dengan satu tumbuhan namanya usfur yang menghasilkan warna merah menyala polos maka muasfar artinya merah polos Ayakuna sauban atau karena pakaian tersebut mengandung mengandung unsur serupa dengan orang kafir karena itu adalah model pakaian khas orang kafir. Maka ini semua adalah pakaian-pakaian yang hukumnya haram. E, namun e, yang tepat untuk e, eh, suhro pakaian e, nyentrik dan aneh-aneh, maka pada dasarnya hukumnya makro, sebagaimana kata para fukoha dan bisa e, dan bisa jadi haram jika memang nyentrik itu sengaja dicari-cari e, karena dia ingin berbangga e, bersombong gaya dengan pakaian nyentriknya dan anehnya maka jika itu pakai nyentrik untuk untuk tujuan kesombongan bergaya di depan orang, e, maka hukumnya haram. Jika tidak, maka hukumnya makruh. Wa amma malam yunha anhu fi syar'i adapun model-model pakaian yang tidak dilarang oleh syariat. Fal aslu fi al hillu maka hukum asalnya adalah halal sebagaimana firman Allah taala Kul katakanlah man harrama zinatallah Siapakah yang berani mengharamkan zina Allah, eh, zina pakaian perhiasan atau hal-hal perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Maka di antara zina adalah pakaian-pakaian yang bagus. Di antara zina adalah emas, perak dan yang lain. Maka ini menunjukkan bahasanya hukum asal pakai emas, perak dan yang lain hukum asalnya boleh kecuali terdapat dalil yang melarang dan terdapat dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang laki-laki pakai cincin emas dan yang lain. Namun kalau hukum asalnya ayat ini, bahasanya Allah itu hukumnya halal. Karena itu adalah akhoja ibadihi. Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Wattaibati taibati dan Ya, siapakah yang berani mengharamkan rizki yaitu makanan atau yang enak-enak yang Allah keluarkan untuk hambanya maka uh, maka ini dalil bahasanya hukum asal makanan yang tayyib bahasanya makanan yang tayyib satu hal yang halal maka ini sanggahan terhadap orang yang berlebihan dalam zuhud kemudian takalluf dan pura-pura dalam zuhud, kemudian eh, dengan mengharamkan untuk dirinya makan makanan yang tayyib, ya, mengharamkan dirinya untuk makan daging atau makanan-makanan yang enak yang lain dan dianggap itu sebagai kezuhudan. Maka ini satu hal zuhud yang tidak benar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingkari Orang yang mengharamkan pakaian, makanan, dan minuman yang Allah keluarkan itu semua untuk hamba-hambanya sebagai nikmat dari Allah dan kasih sayang dari Allah. Fadalla maka ini menunjukkan bahasanya hukum asal dari makanan, minuman, dan pakaian adalah mubah hatta ya'tiya minasyari sampai terdapat dari syariat mayadul ala tahrimi yang menunjukkan kalau itu haram. Wadakala fi hadal asli dan termasuk dalam hukum asal ini yaitu hukum asal pakaian itu halal itu bukannya dari sisi model namun jami' ma tutakhudu minhul akisa bahan baku namun juga mencakup bahan baku hukum asal semua bahan baku pakaian itu halal mau itu dari ya, dari kapas mau dari ini, mau dari plastik, mau dari ini, mau dari mau dari kulit, mau dari yang lainnya, hukum asalnya adalah halal, hukum asalnya mubah. Maka termasuk dalam hukum asal pakaian itu mubah, jami' semua bahan baku yang dibuat darinya al-aqisah kain min ayu nau'in bahan baku apapun hukum asalnya boleh Fa'wa mubahun bahan baku manapun pada dasarnya adalah mubah. Karena syariat tidaklah mengharamkan kecuali bahan baku bahan baku tertentu semacam sutra bagi laki-laki kemudian kulit binatang buas ya, ya, yang tarji ila daf'id darar yang inti dan kenapa sejumlah bahan baku itu tidak boleh dipakai? Intinya adalah dafi ad-darar mencegah bahaya dan menjaga hamba fitni himba ma'asyihim berkenaan dengan masalah agama dan penghidupan duniawi mereka. Kemudian uh, bab yang kesembilan adalah bab maja'a fi aisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang penghidupan yaitu makanan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka At-Tirmidzi rahimallahu taala membuat judul bab ini untuk menjelaskan bagaimanakah penghidupan dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan kehidupan di sini adalah makanan wa ghiza dan makanan wal dan makanan pokok yang dikonsumsi oleh seseorang. Dan eh, Tirmidzi membawakan dalam judul bab ini dua hadis. wa itu at-tarjamah dan Tirmidzi akan mengulangi judul bab yang sama lahikon di belakang mutawasi'an dengan lebih luas dalam menyebutkan hadis-hadis yang berkenaan dengannya itu tepatnya nanti ada di bab ke-52. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan aisu wa ta'amuhu wa khidauhu kutan. Maka uh, adalah penghidupan Nabi yaitu makanan Nabi dan asupan Nabi itu cuma makanan pokok. Tidak ada uh, apa kemudian campuran-campuran yang lain ini itu ini itu ya, sehingga uh, makanan Nabi itu cenderung uh, makanan yang tidak merokap, uh, makanan yang uh, tidak kemudian uh, tumpuk macam-macam dalam perut. Ada ini, ada ini, ada nah, itu. Ya. Dan kata Ibnul Qayyim di antara sebab, di antara faktor yang bikin e, banyak penyakit dalam badan itu adalah makanan merokap ya, makanan yang macam-macam, ada yang pedas, habis itu manis, habis itu apa, habis itu ini, wah itu kemudian masuk semua jadi satu. Maka <clears throat> radian bidzalik Ya, jadi makanan Nabi cenderung makanan kud saja, makanan pokok saja. Makanannya makanan sederhana, nggak aneh-aneh, nggak warna-warni. Jadi satu, namun satu warna, satu macam, satu jenis. Wakana radian bidalik dan Nabi ridho dengan keadaan demikian. Dalam hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa Allah marzuk ala Muhammadin kutan. Ya, ya Allah berikanlah ke, berikanlah rezeki untuk keluarganya Muhammad kutan makanan pokok saja. Kut itu adalah mayasudu aram minal mat'am yaitu makanan yang menyambung hidup itu makanan pokok. Bahkan lalu minat dunia dan Nabi itu mempersedikit dunia dan merasa cukup minat dari dunia bil dengan yang bekal yang sedikit. Ya demikian yang kita baca kesempatan kali ini kita lanjutkan ba'da Dalisha wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa rabbil alamin.